Jangan lupa klik subscribe. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ini ada dua. Ada hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir ada hal-hal yang membatalkan puasa secara batin. Hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir kita tahu, makan sengaja, minum sengaja, ya, kemudian berjima itu maksudnya kumpul dengan istri secara sengaja. Itu semuanya membatalkan puasa secara zahir. Maknanya puasanya batal dan wajib dia kodok nanti di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Adapun yang membatalkan puasa secara batin itu ada lima hal sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash ada juga di hadis yang lain khamsun yufatir sha'im al kadhib wal ghibah wan namimah wan nadharu bisyahwah wal yaminul kadhibah lima hal yang bisa membatalkan pahala puasa walaupun secara zahir puasanya sah tapi kalau dia menjalankan lima hal ini pahalanya nol, tidak ada, pahalanya kosong. Yaitu yang pertama bohong, dua menggunjing, tiga mengadu domba, eh, empat melihat sesuatu yang berbau syahwat, entah TV, entah majalah, entah apapun, entah HP, pokoknya berbau syahwat, entah itu laki, entah itu perempuan. Hatta itu lihat tembok, kalau dia lihat tembok kata Al Habib Masyur, hatta itu lihat tembok syahwat haram hukumnya. Bayangkan orang lihat syahwat itu, tembok ini ayunya, Allah. Haram hukumnya. Ya, itu kelihat batas overdosis namanya itu. Ya. Yang yang kelima adalah wal yaminul sumpah palsu. Sumpah palsu. Demi Allah, wallahi, gitu. sumpah palsu padahal dia bohong. Hanya hanya untuk menguatkan argumennya dia sampai bersumpah seperti itu. Itu lima hal ini bisa membatalkan pahala puasa. Khamsun yufattir nasaim. Tapi ada pendapat dari sahabiah yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lima hal ini pun kalau dilakukan oleh seorang muslim baik laki ataupun perempuan batal puasa zahir batinnya zahirnya batal batinnya batal jadi seperti orang buka puasa sudah wajib kodok nanti ada pendapat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tapi pendapat itu dibantah oleh para ulama madhab tidak batal puasanya tapi batal paha batal pahalanya lalu kemudian ada hal-hal yang lain tadi yang juga Eh, bagus sekali diketerangkan tentang hal-hal yang terkait dengan puasa. Eh, tidak boleh ada hal-hal yang sampai kepada jauf. Jauf itu perut. Jadi hatta telinga ini kalau pakai katembat begitu itu masuk jauf. Jadi kalau orang puasa pakai dikorok-korok pakai apa? Katembat begini batal puasanya. Batal puasanya ya. Kata Sayyidil Habib Umar sampai pada jari kelingking ini. Jadi lubang telinga itu pada jari kelingking ini kalau sampai masuk pentok lebih daripada itu namanya jauh jauh jadi jauh itu adalah bagian dalam rongga dalam telinga itu jauh rongga dalam perut jauh seperti misalnya maaf kalau orang istinja itu ceboknya sampai segini atau sampai masuk segini batal puasanya bayangkan jadi kalau jadi kalau puasa tidak boleh tidak boleh BAB dong Ustaz silahkan tidak boleh BAB ya. ya repot nanti ya enggak silahkan BAB tapi ketika anda nanti istinja itu jangan sampai terlalu dalam istiboknya istinjaknya. Ya, kalau sampai masuk segini saja batal, segini aja batal, ya. Termasuk juga masuk hidung begini, ya seperti misalnya dia ditetesi misalnya begitu atau ditetesi itu kuping. Tapi kalau kalau karena darurat betul kupingnya sakit nggak ditetesi karena dokter menganjurkan ditetesi itu siang ditetes, malam ditetes, siang ditetes, pagi ditetesi, sore sebelum maghrib ditetesi. Ya karena itu untuk untuk untuk dasar pengobatan tidak ada masalah. Tapi nanti wajib kodok nanti wajib qadha ya. Seperti itu ya. Pakai fake inhaler bagaimana? Pakai fake inhaler. Kan sering ada orang pakai fake inhaler. Sedat gini. Kalau sifatnya itu adalah menolong dia dalam pernapasan boleh. Ada orang yang buntu hidungnya. Jadi terpaksa harus pakai fake. Sedot begitu. Kalau sifatnya ingin menolong dia supaya melegakan dalam pernapas, tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar iseng, orang kadang-kadang iseng, ya tak? Kenapa? Ya biar dengan tengan gitu loh biar kalian biar kelihatan ganteng begitu makruh hukumnya ya termasuk pakai minyak wangi begitu ketika bulan puasa hatta Jum'ah makruh hukumnya padahal orang sebayang Jum'ah itu kan sunnah pakai minyak wangi illa fi syahri Ramadan jangan pakai minyak wangi kalau pakai minyak wangi makruh hukumnya menang Ramadannya daripada Jum'ahnya menang Ramadan qil ada mengatakan boleh pakai minyak wangi tapi makruh dicium begitu kecuali malam hari tidak apa ini sifatnya puasa itu dari mulai fajar sampai maghrib itu puasa setelah itu dia boleh melakukan hatta jima sama istrinya di malam hari boleh mau apa makan kenyang bakso rusuk goreng ini kentang goreng segala macam monggo silahkan tidak apa-apa lontong laksa pak kurdi boleh silahkan bobol ya mau sampai dua kali tiga kali silahkan tidak apa-apa tapi begitu nanti apa fajar atau mendekati fajar sudah stop boleh itu saya kira mungkin usulu ainin min manfatin maftuhin ilal jauf hatta orang ditikam dari belakang dengan pisau orang mau dibunuh misalnya ditikam puasa ini ditikam tek matiana batal puasana <laughs> ya ditikam begitu batal puasanya karena ada pisau yang masuk dalam jaufnya waliyadzubillah ya itu sifatnya hukmul ibrah bagaimana Habib hukum orang disuntik begitu bagaimana orang disuntik itu bagaimana tajuzulid darurah boleh orang disuntik kalau karena untuk darurat boleh tidak apa-apa di bulan puasa walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisom tapi para ulama berselisih para ulama berbeda pendapat apakah puasanya batal apa tidak batal itu ada salat akwal ada tiga pendapat qaulin wahidin innaha tubtil mutlakon ada pendapat yang mengatakan hukum ibroh atau suntik itu di bulan puasa membatalkan secara mutlak batal jadi kalau orang mau orang mau suntik lebih baik malam. Jangan jangan siang hari bulan puasa, jangan. Baik puasa sunnah atau puasa wajib apalagi. Karena masuk ke jauh ya. Yang kedua, la tubtil mutlakon pendapat NU ini. Pendapat para ulama NU mengatakan hukumnya suntik itu tidak membatalkan puasa secara mutlak, silahkan. Karena masuknya benda atau cairan itu bukan lewat manfaat maftuh, bukan lewat mulut, bukan lewat kuping, bukan lewat hidung, bukan lewat anus, bukan lewat ya perut, tapi lewat pori-pori. Ya kan namanya disuntik kan sini atau sini, ya enggak? Atau sini, enggak ada masalah. Kata para alim ulama dikuatkan oleh Nahdlatul Ulama bahkan ini pendapat innaha la tubtil mutlaqan li'annaha wasolat ilal jawfi min ghairi manfadhin maftuhin. Bukan lewat barang yang terbuka, bukan lewat pintu yang terbuka seperti mulut, hidung dan sebagainya tapi ada tafsil yang ketiga ini tafsil ini qaul masyhur itu yang asah pendapat yang paling benar yang nomor tiga ini idza kanat muradziyah fatubtil kalau suntik itu sifatnya adalah suplemen batal bahasanya disuntikkan ke tubuh manusia jadi kuat ada orang kan lemes begitu leketruk gitu disuntik masya Allah jadi huluk hogan ya enggak begitu Nah, kalau mughadhiyah begini batal puasanya. Batal puasanya, ya. Wa idza kanat ghairu wa, kana idza kanat ghaira mughadhiyah fanandur. Tapi kalau disuntikkannya tadi itu bukan untuk suplemen makanan tubuhnya dia, maka dilihat. Masih dirinci oleh ulama. Idza kana fil uruqil mujawwafah au fil auridatil au, fil auridah tabtul. Kalau disuntiknya di urat besar batal. Disuntiknya di urat besar namanya, batal seperti orang disuntik begini ya orang kena penyakit apa itu asam lambung itu ya disuntik begini sembuh asam lambungnya bisa sembuh asam lambungnya di kostati itu suntik gitu subhanallah sembuh itu batal puasanya ya wa idza kanat fil adol ay huwa al uruqu ghairul mujawwafah fala tabtul tapi kalau disuntiknya bukan di urat besar tidak batal seperti orang kalau mau cabut gigi kan disuntik dulu ya enggak Nah, supaya jadi kebal ini kebal ini ya di bius bius lokal namanya ya enggak supaya kalau dicabut gigi ya nggak sakit begitu itu enggak batal enggak batalkan puasa hatta di siang hari fa'ala kulihal lebih bagus suntik itu dilakukan di malam di malam hari itu lebih selamat ya lebih selamat Allah